Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan masih pembahasan kita seputar Nah barakallahu fikum. Kemarin sudah ngecek belum? Wiskon apa maknanya? Belum ya? Nah, wiskon, wiskon itu kan kalau tidak salah itu semacam takaran. Besok atau mut itu ya nanti anak belum sempat nyari ya. Sebelum belum sempat tahu ngecek lagi. Kemarin sudah tak cek. Nah barakallahu fikum. Naam, wiskun wawu sin qaf. Naam. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum. Summa qala rahimahullah itu ya. Ya kan bahwa itu kan. Kemudian al-Imam Al-Amriti rahimahullah berkata, "Wa khassasu bis sunnatil kitaba wa husti wa aksa hustamil yakun sawaba." Terkadang apa? Ada enggak? Nah, barakallahu fikum <clears throat> Karena barakallahu fikum tapi di sini dia menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau di ada yang tepat itu kalau ini 60 gantang tapi di sana lebih tepat lagi nanti kita lihat yang Arabnya aja. Naam, yang Arabnya aja nanti. Barakallahu fikum. Jadi di sini sekarang pembahasan kita terkadang mereka mengkhususkan as-sunnah dengan naam Alkitab atau Alkitab dikhususkan sunnah. Maksudnya di dalam Al-Qur'an lafaznya umum, cuman dikhususkan di dalam As-Sunnah itu ada juga seperti itu. Nah, jadi mereka mengkhususkan dengan As-Sunnah Al-Qur'an. Kami ya? Karena Al-Qur'an itu kan lafaznya kadang ada yang global. Ya enggak? Ada yang umum dikhususkan di dalam As-Sunnah. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ma sabaqa huwa takhsisul kitab bil kitab was sunnah bis sunnah." Pembahasan yang telah lewat yang telah lewat adalah mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan As-Sunnah bahwa amrun wadih ini perkara yang jelas. Li'annahu takhsisun takhsisun nassin bimithlihi karena mengkhususkan sebuah dalil dengan yang semisalnya. Amma ladzi dzakarahu ada pun yang disebutkan di sini yaitu al-qismus tsalits pembagian ketiga. Takhsisul kitab bis sunnah, mengkhususkan yang ada dalam Al-Qur'an dengan as-sunnah. Paham ya? Dalam Al-Qur'an umum dikhususkan dengan as-sunnah. Misalnya qaulu ta'ala, contohnya adalah firman Allah taala, "Yusikumullahu fi auladikum" lidzakari mislu hadzil unsayain, masalah pembagian harta warisan perhatikan. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Semuanya umum ini, anak orang kafir, anak orang muslim tetap dapat warisan. Itu seakan-akan gitu. Paham ya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki, untuk anak laki-laki itu dua kali lipatnya bagian untuk perempuan. Paham ya? Nah, jadi dua kali lipatnya. Jadi bagi laki-laki itu bagiannya dua kali perempuan. Oh, maksudnya? Dua kali lipatnya. Kalau misalkan laki-laki perempuan dapatnya nah barakallahu fikum dua, berarti laki-laki dapatnya empat itu ya. Seperti itu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini kan lafaznya seakan-akan umum. Orang kafir juga bisa mewarisi orang muslim, muslim bisa mewarisi orang kafir. Dikhususkan dalam as-sunnah kita lihat nanti. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan kalian mendapatkan setengah apa yang ditinggalkan oleh nah barakallahu fikum istri-istri kalian fahadani فهذان aman ya yashmalani almuwafiq fid din wal mukhalif. Dua dalil yang umum ini terkandung di dalamnya yang mencocoki dalam masalah agama dan yang menyelisih. Nah, maksudnya itu barakallahu fikum hafizakumullah maksudnya itu sama-sama seagama dan beda agama, mencakup dua-duanya. Yashmalani al fid din wal mukhalif maksudnya itu mencakup dua orang yang sama seagama dan yang beda agama, tetap dapat itu loh. Padahal bagaimana nanti? Yang beda agama nggak dapat dan nggak bisa mewarisi, kita lihat. Walakin qala Nabi sallallahu akan tapi Nabi Muhammad sallallahu bersabda, لا يرث kafirul muslima walal muslimul الكافر. Seorang kafir tidak tidak bisa mewariskan kepada seorang muslim. Seorang muslim juga tidak mewarisi kepada orang kafir. Bapaknya misalnya kafir, paham ya? Hartanya itu tidak bisa diwariskan kepada orang muslim tersebut orang kafir. Nah, atau sebaliknya, bapaknya muslim anaknya kafir, enggak dapat warisan anaknya. Apa maksudnya? Nah, berarti kan yang semula umum jadi khusus. Paham ya? Nah, fasunnah huna khususat Nam khususatil Quran. As-sunnah di sini khususkan dengan Al-Quran. Fa in qala qailun sekarang kalau seandainya ada orang berkata, "Kaifa khusus sunnah Al-Qur'ana wa hiya Bagaimana mungkin As-Sunnah kok bisa mengkhususkan Al-Qur'an padahal tingkatnya di bawahnya. Ya enggak? Pertama kan Al-Qur'an. As-Sunnah kedua kan bagaimana mungkin yang tingkatnya di bawahnya kok kok bisa mengkhususkan Al-Qur'an itu loh. Itu pertanyaannya. Fal jawab jawabannya Nakulahu kita katakan padanya ama ada pun ucapannya wahyu wahyu fa hadza Ucapanmu yang mengatakan as-sunnah itu di bawah Al-Qur'an itu perlu dirinci. Rinciannya kita lihat in aratta wahya dunahu fi tsubut Nah, jika yang kamu inginkan adalah as-sunnah itu di bawah Al-Qur'an dari sisi penetapan, maka itu benar. Karena as-sunnah nah barakallahu fikum istilahnya kan bukan Al-Qur'an. Nah. Li'anna Al-Qur'ana kullahu mutawatirun wa sunnah fiha atawaturul ahad, mutawatirul ahad was sahih wad dha'if, ya enggak? Dikarenakan Al-Qur'an semuanya sudah mutawatir, jelas gamblang, nah sepakat semuanya, enggak ada yang namanya lemah atau dhaif itu enggak ada, semuanya sahih. Paham ya? Nah, sedangkan as-sunnah ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad itu yang meriwayatkan sedikit orangnya, mutawatir yang banyak meriwayatkan. Nah, as-sahih wa dhaif ada yang dhaif, ada yang sahih. Ya kan? Hadis gitu kan? Hadis ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah, itu kalau seperti itu, nah maka benar Al-Qur'an di atasnya. Wa in arat wa yadunahu bihasil mutakallim fa biha fa sahih. nah Dan jika yang kamu inginkan as-sunnah itu adalah di bawah Al-Qur'an dari sisi yang berbicara, maka benar juga karena Allah taala Al-Qur'an. As-Sunnah yang bicara Rasulullah kan di bawahnya enggak? Di bawahnya enggak? Nah itu sahih juga. Amma min haitsul hukm alladhi huwa mahatul bahth fahu masawa. Na'am barakallahu fikum kata beliau. Adapun dari sisi hukum, dari sisi berhukum yang mana na'am barakallahu fikum itu ada sumber pembahasan maka kedua-duanya sama. Al-Qur'an dan sunnah apa? Sama. Eh, was sunnah misal Al-Qur'an. Sunnah itu seperti apa? Seperti Al-Qur'an. ini uti utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah semuanya. aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya itu bersamanya. Was sunnah mithl Al-Qur'an fi isbatil ahkam. As-sunnah itu seperti Al-Qur'an di dalam menetapkan hukum. Fama sabata an Rasulullah saw. alaihi wasallam Quran di kal tamaman. Maka apa saja yang telah tetap dari Rasulullah saw. maka itu seperti Al-Qur'an secara sempurna. Wala yajuzu tafriq bainahuma dan tidak diperkenankan membedakan antara keduanya. Waqad hadzara Nabi saw mintanik bikaunihi. Perhatikan ini. Sungguh Rasulullah telah memperingatkan dari hal tersebut yang misah-misahkan dan membeda-bedakan dengan sabdanya yushiku an yakuna ahadukum muttaqian ala arikatihi fayaqul ma wajadna fil Qur'an ittaba'na. nam kibriya. nam artinya apa? Hampir-hampir ada salah seorang di antara kalian dalam keadaan bersandar di atas ranjangnya seraya berkata, "Kami enggak menjumpai di dalam Al-Qur'an atau mengatakan apa? Apa-apa yang kami jumpai dalam Al-Qur'an kita ittaba'na, kami akan mengikutinya. Apa? Kibria dalam keadaan sombong dia ngomong kayak gitu. Apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an aku ikuti. Tapi sombong dia ngomongnya gitu. Ala, Rasulullah, ala wa inni utitul Qur'ana mustama. Jangan dibeda-bedakan. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya ber, bersamanya. Berarti enggak usah beda-bedakan mau dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah ittaba'na itu. Sami'na wa ta'na tunam. Paham maksudnya ya? Fama sahha fis sunnah fahuwa kama jaa fil Qur'an. Maka apa saja yang sahih di dalam as-sunnah maka seperti apa yang datang dalam Al-Qur'an. Min haitsu subutil ahkam, ditinjau dari sisi tetapnya hukum. Wa idza kana la yumkin an tukadzibar rasul fima akhbara bihi dan apabila tidak memungkinkan untuk mendustakan Rasul terhadap apa yang Rasul kabarkan dengannya, fala yumkin an tunkira hukmahu alladhi hakama bihi alladhi hukima bihi fahuma sawa. Maka Nah, tidak mungkin pula engkau mengingkari hukumnya, hukum di dalam as-sunnah, ya, yang apa yang menjadikan hukum dengannya, kedua-duanya sama. Paham ya? Kedua-duanya sama. Al-Qur'an dan as-sunnah sama. Cuman bedanya kalau Al-Qur'an jelas kalamullah jalla wa ala, kalau as-sunnah kan ucapan Rasulullah.